Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatul alaih. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman al Ash'af As-Sijistani rahmatul alaih. Siapa tadi namanya? Abu Bakar tadi? Abu Bakarnya. Abdullah. Kemudian Abu Dawudnya Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani. As-Sijistani rahmatullah alaihi itu perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang kita masih berada pada pembahasan atau ucapan beliau. Nah, barakallahu fikum setelah beliau menyebutkan tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taqu bid'iyyan 'alaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillah tanju wa tarbahu kemudian berikutnya bidzal wa afsahu wa qul bi kitab wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillah tanju wa tarbahu kemudian setelahnya apa tadi Naam, wa qul khairu makhluqin kalamu malikina bidzaka bidzalika wa bidzaka dan al-atqiya'u afsahu. Itu yang sekarang kita masih membahasnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum dalam kitab tersebut pembahasan yang agak seru tapi nah memang keadaan orang-orang ahli bid'ah dalal seperti itu. Membikin apa? Membikin na'am eh, perkara-perkara yang bikin orang-orang yang sudah yakin menjadi bimbang sebab karena syubhat yang ada pada diri mereka. Kita lihat. Kata beliau, "Wa hadzal kalamu tasfihun lil a'immah." Ucapan ini adalah bentuk apa tuduhan, menuduh bodoh para imam alladzina tammu bi raddiha, yang mereka perhatian penuh untuk membantahnya. Membantah apa? Membantah orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Naam. Wa udhiba man udhiba bisababiha dan juga na barakallahu fikum menuduh para a'immah itu bodoh Padahal apa? Naam ada para imam yang diazab, eh, dihukum, naam dikarenakan sebab membela Al-Qur'an tadi itu. Perhatikan baik-baik, disebabkan membela Al-Qur'an tadi seperti bakal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika naam di zaman beliau yaitu seorang pemimpin khalifah saat itu mengilzamkan rakyat sipilnya untuk mengucapkan apa? Al-Qur'an makhluk. Tapi beliau enggak mau tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah makhluk hingga beliau dipenjara, dicambuk, disiksa, beliau meninggalkan barakallahu fikum bangkit kembali dalam artian apa? sembuh, ditambuk lagi, disiksa lagi tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah makhluk. Nah, ini kok muncul orang yang mengatakan enggak perlu, biarkan. Orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu biarkan, enggak usah dibantah katanya. Ini ucapan yang keliru. Justru yang namanya al-batil harus dibantah karena yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kebatilan itu pasti apa? akan hancur sebagaimana firman Allah taala Naam, kul za'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan memang yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Oleh karena itu perlu dijelaskan barakallahu fikum karena as-suqut atau as-saqit. Nah, barakallahu fikum na'am 'anil batil kasyaitanil akhras. Paham ya? Orang yang diam dari kebatilan itu bagaikan setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Paham itu ya? Allah musta'an. Jadi jangan diam ya kalau ada kebatilan jelaskan ini batil, yang benar seperti ini. Perkara dia nerima atau tidak? Kalau nerima alhamdulillah, kalau tidak enggak boleh maksa. Cukup kita doakan semoga dapat hidayah. Seperti itu. Dakwah itu bukan dakwah yang maksa. Paham ya? Enggak perlu maksa ya kan? Enggak perlu maksa. Sampaikan yang hak seperti ini. Yang batal seperti ini, kok dia nerima? Alhamdulillah hidayah sudah masuk pada dirinya. Kok belum nerima? Jangan terburu-buru. Jangan apa? Jangan tergesa-gesa, sabar. Nah, karena hidayah belum sampai pada dirinya. Yang jelas jangan sampai kita berdakwah dengan apa? paksaan. Ikhwani fi din azdani wasakumullah, berikutnya perhatikan baik-baik. Wa qutila man qutila minhum fi raddiha dan juga dibunuhlah orang-orang yang apa? membantah ucapan tadi Nam karena membantah apa? Membantah ucapan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. sumayati man yakul. Kemudian datang orang yang mengatakan hadhihi mas'alatun tafih. Ini adalah apa? permasalahan yang apa? permasalahan yang bodoh, permasalahan yang sia-sia. Wala tatahammal kullu hadza. Nah, enggak mampu ini semua kalau kita bantah misalkan. Tiba-tiba muncul orang yang seperti itu. Jangan nah barakallahu fikum kita ikutin apa yang mereka nah barakallahu fikum ajarkan. Maksudnya bagaimana? Ini pemikiran sesat. Kita lihat Fahada iman an yakuna jahilan. Satu, perhatikan Bapak ini. Yang seperti ini, iman orangnya itu bodoh, orangnya perhatikan Bapak, yang ngomong seperti ini iman orangnya bodoh, laya dari anshai dia nggak tahu apa-apa. Sudah biarkan aja. Masing-masing orang itu bebas ya memilih apa yang dia yakini katanya. nggak usah dibantah. Dia mengatakan Al-Qur'an makhluk ya biarin. Nah, ini. Ini kata beliau, iman orangnya bodoh, nggak tahu apa-apa. Yang kedua, ini bahaya nih. Wa ima annahu mubtilun Ima orangnya itu adalah pura-pura bodoh. Beda loh. Orang bodoh dan pura-pura bodoh itu beda. Nah, barakallahu fikum. Jadi pura-pura enggak tahu gitu loh. Nah, barakallahu fikum padahal dia ingin apa? Bantah. Ingin bantah sebenarnya. Yuridu alla yuradda al Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Mereka inginkan apa? Agar tidak dibantah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini yang mereka inginkan. Allah musta'an. Pertama karena mungkin orangnya itu bodoh atau apa-apa. Yang kedua, pura-pura bodoh. Padahal tujuannya apa? Agar enggak dibantah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu pun tujuannya apa? Agar mereka itu enggak dibantah, biar mereka bebas gitu loh ya. Padahal Jahmiyah pemikiran sesat yang dipelopori oleh siapa? Jahmiyah. Jah bin Safwan ngambil ilmunya dari siapa? Ja'ib bin Dirham mengambil ilmunya dari siapa? Ngambil ilmunya dari siapa? Ja'ib bin Dirham. Bayan bersamaan. Bayan bersamaan Sam'an ambil ilmunya dari siapa? Eh? Dari siapa? Talut bin Ukhti Ibnul A'sam. Itu nanti tercatat tuh yang tercatat. Paham ya? Tercatat dihafalin silsilahnya. Ujung-ujungnya sumbernya dari orang Yahud. Mu'tazilah eh, siapa pemimpinnya? Wasil atau al-Mu'tazili. Pandai bicara, pandai menyusun kata-kata tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa, Ah Eh? ra. Paham ya? Ini maksudnya ata ini. Asy'ariyah nisbahnya kepada siapa? Asy'ariyah. coba? Eh Abu Hasan Al-Asy'ari. Na'am barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang sekaligus menyelesaikan pembahasan masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu Bada wa ilaihi ya'ud. Nasallahu Al afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.